Pengkajian tentang sirah nabi. Walaupun tidak semua dibahas namun yang dibahas adalah satu permasalahan yang diambil dari sirah nabawiyah yang satu masalah tadi ada beberapa contoh-contoh kasusnya para sirah nabawiyah yang kita kaji sebuah risalah dengan judul Sittatu Mawadhi' Sirah ada tiga tempat eh, apa enam enam tempat enam kasus yang diambil dari sirah nabawiyah ditulis oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi At-Tamimi rahimahullah yang diberi komentar oleh Syekh Al-Allamah Saleh bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu taala wa ra'ah. Ikhwanatin azakumullah perlu dipahami sebelumnya terkait dengan masalah sirah nabawiyah Para ulama kita menyebutkan beberapa pengertian, beberapa definisi semua terkait dengan sunnah Rasulullah SAW dan menyebutkan sisi perbedaannya. <clears throat> Di sana ada istilah hadis, ada istilah syama'il Muhammadiyah, dan juga ada istilah sirah nabawiyah. Adapun hadis hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam maknanya ialah ma udhifa ila nabi sallallahu alaihi wasallam min aqwalihi wa af'alihi wa taqriratihi apa-apa yang disandarkan kepada Rasulullah SAW dari sabda-sabda beliau perbuatan-perbuatan beliau dan takrir takrir beliau, ikrar-ikrarnya beliau alaihi salatu wassalam. Ini disebut dengan istilah hadis. Ada pula di sana istilah syama'il Muhammadiyah. Syama'il. Maknanya katanya para ulama ialah ma ila nabi sallallahu alaihi wasallam min sifatin khalqiyatin au khuluqiyah apa-apa yang disandarkan kepada Rasulullah SAW dari sifat-sifat fisik beliau dan sifat-sifat perangai beliau yang berkaitan dengan fisiknya Rasul berita-berita tentang fisiknya Rasul yang menjelaskan tentang akhlaknya Rasulullah SAW hal-hal yang berkaitan dengan akhlakiyah beliau disebut dengan syama'il Muhammadiyah padahal ini masuk dalam kategori hadis karena hadis ucapan Rasul, perbuatannya Rasul, ikranya Rasul, kemudian terkait dengan sifatnya Rasul baik secara fisik ataupun secara akhlakiah. Namun oleh para ulama yang berkaitan dengan masalah akhlakiyah dan fisiknya Rasul disendirikan namanya Syama'il Muhammadiyah. Adapun yang namanya sirah sirah nabawiyah pengertiannya ialah al-ahdath wal ayyam wal ghazawat was saraya allati jarat fi hayatihi sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang namanya sirah ialah peristiwa-peristiwa kejadian-kejadian hari-hari peperangan-peperangan pasukan-pasukan yang beliau utus yang terjadi pada masa hidupnya Rasulullah SAW Itu namanya sirah nabawiyah. Menjelaskan terkait dengan peristiwa-peristiwa di zamannya Rasul. Terutama terkait dengan peperangan-peperangan di zamannya Rasul. Terkait dengan terkait dengan pasukan-pasukan perang yang beliau utus. Dan menjelaskan tentang hari-hari yang dialami oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam pada masa hidupnya. Itu namanya siratun nabawiyah. Sehingga kalau hadis membicarakan sabda Rasul, perbuatannya Rasul, ikrarnya Rasul. Kalau Syama'il Muhammadiyah menjelaskan tentang sifatnya Rasul, baik fisiknya Rasul atau akhlaknya Rasul. Kalau sirah menjelaskan tentang peristiwa-peristiwa dan kejadian-kejadian. Itu namanya siratun nabawiyah. Dari tiga poin tadi, hadis, syama'il, dan sirah masuk di dalam sebuah nama yang lebih luas lagi cakupannya yang disebut dengan sunnatur rasul alaihi salatu wassalam. Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang namanya as-sunnah kata-kata sunnah menurut istilahnya kaum salaf ialah al-hadiyul am ai at-tariqah allati kana 'alaiha Rasul sallallahu alaihi wasallam tariqah jalan yang ditempuh oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam itu namanya sunnah bimbingan-bimbingan beliau ajaran-ajaran beliau yang beliau e, tempuh itu merupakan sunnah sehingga sunnah sangat luas Sunnah adalah Islam, Islam adalah sunnah. Dan sunnah Rasul meliputi poin-poin tadi. Hadisnya Rasul meliputi Syama'il Muhammadiyah beliau dan meliputi Sirah Nabawiyah beliau. Ini yang disebut dengan as-sunnah. Wadah insyaallah ya kawan. Sehingga terkait dengan pembahasan sirah nabawiyah, pembahasannya seputar kejadian-kejadian peristiwa-peristiwa yang dialami oleh Rasulullah SAW atau yang terjadi di zamannya Rasulullah SAW itu yang namanya sirah. Sirah ini barakallahu fikum bagi orang-orang yang menelaahnya, yang membacanya, di sana terdapat berbagai macam faedah ada fawaid. Faedah, faedah bisa diambil ketika membaca siratun nabawiyah. Minha di antara faedah-faedah membaca sirah nabawiyah, menelaah sirah nabawiyah. Yang pertama ialah ma'rifatun nabi alaihi salatu wassalam dengan membaca sirah nabawiyah, kita akan bisa mengenali mengenali Rasulullah alaihi wasallam. Tahu siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait dengan lahir di mana, kemudian tempat besarnya, domisilinya, tempat hijrahnya dan segala macamnya. Seseorang muslim akan mengenal siapa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ma'rifatun nabi. Yang kedua, sirah nabawiyah fiha dalilun ala sidqi nubuwatihi sallallahu alaihi wasallam. Sirah nabawiyah Di dalamnya ada dalil, ada bukti yang menunjukkan kejujuran nubuah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga itu cukup untuk sebagai bukti kewajiban kita beriman kepada Rasulullah alaihi wasallam. Disebutkan dalam sebuah hadis dalam Sahih Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa kata Rasulullah alaihi salatu wassalam wallazi nafsu wallazi nafsu Muhammadin biyadih demi zat yang jiwa Muhammad di tangannya demi Allah la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah yahudiyun wala nasraniyun thumma yamutu walam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh demi Allah, tidak ada seseorang pun yang mendengar tentang aku. Tidak ada seseorang pun yang mendengarkan tentang diriku. Entah dia seorang Yahudi atau Nasrani. Kemudian dia mati dalam keadaan tidak beriman dengan apa yang aku diutus dengannya maka atau melainkan dia termasuk golongannya ahli neraka min ashabin nar yang pernah membaca sirah nabi sirah nabawiyah mendengarkan tentang bagaimana Rasulullah Alaihi Wasallam, ternyata tidak beriman kepada Rasul maka dia diancam sebagai ahli nar ini menunjukkan membaca sirah nabawiyah akan mendatangkan bukti yang begitu nyata tentang bahwasanya beliau adalah seorang nabi, seorang rasul yang benar. Ya dari sana kita beriman kepada beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Antum juga perhatikan barakallahu fikum. Kisah tentang Heraklius, penguasa Romawi. Ketika dikirimi surat ajakan Islam oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Disebutkan dalam hadis yang sangat panjang dalam Bukhari Muslim dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma diceritakan ketika itu surat sampai ke tangan Heraklius penguasa Romawi dia memerintahkan ajudannya untuk mencari orang-orang Arab, kafilah dagang Arab yang ada di negara dia, di wilayah dia. Pas bertepatan di, dijumpai ditemukan kafilah dagangnya Abu Sufyan, Sahr bin Harb yang masih kafir kala itu. Dipanggil masuk. Dipanggil masuk ke istana. Disampaikan maksud dan tujuan sang raja memanggil mereka. Dia mengatakan telah datang kepada aku sebuah surat dari seseorang yang namanya Fulan ibnu Fulan dari bangsa kalian yang mengaku sebagai nabi. Saya akan bertanya kepada satu dari kalian, ketua rombongan kalian. Diajukan Abu Sufyan. Yang lainnya di belakang membenarkan atau menyalahkan yang disampaikan. Kalau benar katakan benar, kalau dusta katakan dusta. Heraklius ingin bertanya langsung kepada orang Arab asli kala itu Abu Sufyan untuk membuktikan siapa laki-laki ini. Tayyib. Yang ditanyakan oleh Heraklius itu semua terkait dengan Rasulullah SAW, terkait dengan sirahnya beliau, sejarah hidupnya Nabi kita Muhammad SAW. Pertanyaan pertama diajukan kaifa nasabuhu fikum? Bagaimana nasabnya orang ini tengah-tengah kalian? Dia punya nasab apa enggak ini? Katanya Abu Sufyan, "Dzu fina dzu nasab." Iya, dia memiliki nasab yang tinggi di kalangan kami. Tanya lagi, apakah ada salah seorang pun di antara kalian sebelum ini yang pernah menyerukan, mengucapkan apa yang dia ucapkan? Dikatakan belum pernah ada di kalangan kami yang mengatakan semacam itu. Apakah dari moyang-moyang dia ada seorang raja? Dikatakan tidak ada dari seorang raja dari moyang-moyang dia. Kata Heraklius yang ikut yang mengikuti dia Kala ini orang-orang yang terpandang tokoh-tokoh masyarakat ataukah yang lemah-lemah fakir miskinnya. Yang ikut adalah yang lemah-lemah yang fakir miskin. Kata Heraklius semakin bertambah ataukah semakin berkurang? Semakin bertambah. Apakah ada seseorang dari mereka yang lalu murtad dari agama dia karena benci dengannya? Tidak ada. Apakah kalian sebelumnya pernah menuduh dia dusta? Dari apa yang dia ucapkan selama ini? Dikatakan tidak pernah dusta. Apakah dia pernah berkhianat? Dikatakan kita saya yang kaum musyrikin saya dan dia sedang ada masa-masa gencatan senjata. Saya nggak tahu apa yang dilakukan pada masa-masa ini. Hanya itu ucapannya Abu Sufyan. Tidak lebih, tidak berani melebihkan yang lain. Mau bilang khianat, tidak. Mau dikatakan tidak, ya tidak. Gitu. Tidak tahu. Sekarang lagi masa-masa gencatan senjata antara kami dengan dia. Saya nggak tahu apa yang dia perbuat. Kata Heraklius, apakah kalian memerangi dia? Dijawab, iya. Bagaimana peperangan kamu dengan dia? Dikatakan sijal. Kadang kami yang menang, kadang dia yang menang. Apa yang diperintahkan kepada kalian? Dijawab sama Abu Sufyan dengan jujur dia mengatakan, Yaqul u'budullaha wahdahu la tusyriku bihi syai'a watruku ma yaqulu aba'ukum wa ya'muruna bis salati waz zakati was sidqi wal afawi silah. Dia selalu memerintahkan kita untuk beribadah kepada Allah saja tanpa sekutu baginya dan meninggalkan apa yang di, di, di, dilakukan oleh moyang-moyang kami dan dia memerintahkan kita untuk sholat, untuk zakat, untuk jujur, untuk menjaga kehormatan diri dan menyambung silaturahmi. Sudah. Itu soal-soal yang diajukan oleh Heraklius. Maka dia menguraikan tadi saya kamu saya tanya begini, jawabannya begini, begini, jawabannya begini, terus begitu. Sampai akhir pertanyaan. Katanya Heraklius. Ini sebagai syahidnya ya kawan. Katanya Heraklius, fa in kana ma taqulu haqqan. Kalau yang kamu sampaikan tadi betul tentang laki-laki ini, fasayamliku maudi'a qadamayya hataini. Sungguh-sungguh dia nanti akan menguasai tempat tempat dua telapak kakiku ini. Dia akan menguasai Romawi. Waqad kuntu a'lamu annahu kharij lam akun abun annahu minkum. Saya sebelumnya telah tahu, sudah punya ilmu sebelumnya ada nabi terakhir yang bakal keluar. Tapi saya nggak pernah menduga dia dari kalangan kalian. Falau anni a'lamu anni akhlusu ilaihi latajashamtu liqa'ahu. Sungguh kalau seandainya aku mengetahui bisa lolos pergi ke dia, aku akan betul-betul bersungguh sungguh untuk menjumpai dia. Walau kuntu indahu lagasaltu an qadami. Dan sungguh kalau seandainya aku di sisi laki-laki ini, aku akan cuci kedua kakinya. Ila akhir riwayat sampai akhir riwayat. Ininya barakallahu fikum. Di sini Heraklius dia bisa mengetahui itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang nabi, seorang rasul hanya dengan membaca sirah nabawiyah saja. Sehingga sirah nabawiyah ketika dibaca dengan penuh keimanan, dengan penuh keikhlasan, dengan perhatian maka akan menghadirkan poin tadi. Kita akan semakin yakin Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang nabi yang benar, rasul yang hak dari Allah Azza wa Jal. Dan akan menumbuhkan rasa iman kita kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Yang berikutnya. Faedah yang berikutnya barakallahu fikum ialah at-tasliyah. Dengan membaca sirah nabawiyah di sana ada tasliyah untuk pelipur lara menghibur hati yang sedang goyah. Barakallahu fikum. Untuk kalangan para ulama, untuk kalangan para dai, untuk kalangan para asatidah, untuk kalangan para mubalik, untuk kalangan kaum muslimin secara umum. Dengan membaca sejarah Nabi salatu wassalam, maka dia akan mendapatkan hiburan-hiburan pelipur-pelipur hati yang lara Ketika dia mendapati dalam dakwahnya ada adanya rintangan-rintangan, cobaan-cobaan, himpitan-himpitan terkait dengan dakwah yang dia lakukan, permusuhan-permusuhan dari eh, dari sebagian pihak dan segala macamnya, dia mendapatkan pelipur lara. Ternyata yang dialami Rasulullah SAW jauh-jauh lebih besar, lebih dahsyat dari apa yang dia alami selama ini apa yang dirasakan selama ini belum ada apa-apanya dibandingkan dengan apa yang dirasakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tasliyah. Dalam semua hal terkait dengan dakwah, terkait dengan kehidupan, terkait dengan segala sesuatunya. Ada pelipur lara dan di dalamnya ada ibrah, wa ibah ada pelajaran-pelajaran penting, mau ibah yang sangat indah dari sirah nabawiyah warakallahu fikum. Dan masih banyak lagi. Kita bisa melihat bagaimana kehidupannya Rasul, bagaimana bagaimana uh, keteguhan Rasul, istiqomahnya Rasul, waraknya Rasul, zuhudnya Rasul dan semua yang terkait dengan sirah nabawiyah. Sangat banyak faedahnya, sangat banyak ibro-ibro yang diambil dan sangat banyak sekali pelipur-pelipur lara barakallahu fikum. Dan ya ikhwan yang paling penting dari pelajaran yang bisa kita ambil dari sirah nabawiyah ialah at-ta'sil wa tahdhir. Di antara faedah penting yang bisa kita ambil dari sirah nabawiyah ialah at-ta'sil di sana kita bisa mengambil prinsip-prinsip dalam beragama. Taksil, penyebutan-penyebutan prinsip, pengambilan-pengambilan prinsip, penyebutan-penyebutan prinsip-prinsip dalam beragama. Taksil. Dan juga dengan sirah nabawiyah kita akan bisa melakukan yang namanya tahdir. Peringatan-peringatan ar-rudud al-mukhalifin bahkan bantahan-bantahan kepada orang-orang yang menyimpang. Kita menggunakan siratun nabawiyah. Dengan siratun nabawiyah barakallahu fikum. Nama ikhwan. Dengan sirat nabawiyah. Kita akan bisa mampu menyebutkan prinsip-prinsip Islam yang diajarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala wasallam. Dan dengan itu pula kita akan mampu untuk membantah prinsip-prinsipnya orang-orang yang menyimpang. Barakallahu fikum. Nah, ya, terkhusus terkait dengan permasalahan ar-rudud ala ashabil ahwa'i wal bid'ah. Bantahan-bantahan terhadap ashabul ahwa'i wal bid'ah. Dengan sirah nabawiyah kita akan bisa membantah ahlul bid'ah. Di antara contoh barakallahu fikum yang mungkin disebutkan barakallahu fikum ialah terkait dengan peristiwa Imam Muhammad bin Hanbal rahimahullahu taala ayamul mihnah pada hari-hari fitnah, hari-hari ujian besar. Seperti yang telah kita ketahui bersama barakallahu fikum pada masa khilafah Bani Abbasiyah dimulai dari masa Al-Ma'mun, Al-Wathiq, Al-Mu'tasim Terjadi fitnah besar di kalangan kaum muslimin, fitnah khalqul Quran, fitnah yang menyatakan Al-Quran adalah makhluk. Ini pemahaman yang kufur. Dan kita sebenarnya tahu barakallahu fikum di antara ulama kita yang mendapatkan ujian besar dengan fitnah ini adalah Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala. Alhasil beliau mendapatkan perlakuan kasar, dicambuk, dipenjara, dan segala macamnya pada masa Al-Ma'mun, pada masa Al-Wathid, pada masa Al-Mu'tasim Billah. Tiga generasi pemerintahan. Ketika pada masa khalifah yang setelahnya, Al-Muhtadi Billah. Sudah ada tanda-tanda kebaikan. Sang khalifah sudah mulai merasa ada yang nggak beres dengan fitnah ini. Ala kulihal beliau menginginkan diadakan perdebatan, dialog langsung antara Imam Ahmad Ibn Hambar rahimahullah taala dengan tokoh-tokoh fitnah tadi dari kalangan Jahmiyah Mu'tazilah dialog langsung di hadapan sang khalifah. Disebutkan barakallahu fikum alal khatib al-Baghdadi rahimahullahu taala disebutkan dalam tarikh Baghdad dari dengan sanatnya sampai kepada Muhammad ibn Wahid Muhammad ibn Wahid yang dikenal dengan sebutan al-muhtadi billah dikatakan kana abi idza arada an rajulan ahdarana dhalika al-majlis ayahku ini al wahid apabila ingin membunuh seseorang maka kita-kita anak-anaknya ini dihadirkan di majlis itu fa'utiya bi syaikhin makhdubin muqayyad suatu hari didatangkan seorang yang telah tua dan dia makhdub menggunakan khidab menggunakan uh, inai di rambut kepalanya dan terikat Faqala abi idzanu li abi Abdullah wa ashabi. Izinkan untuk Abu Abdullah ini Imam Imam Ahmad bin Hanbal dan teman-teman dia yang mau debat, yakni Ibnu Abi Duat Al-Mu'tazili dan yang bersama dengan dia. Maka Syekh tadi Imam Ahmad dimasukkan dalam keadaan al-wathiq atau di musallanya. Kata Imam Ahmad, Assalamu alayka ya amiral mu'minin. Salam kepada sang penguasa, walaupun demikian keadaannya. Fakala lahu berkata sang khalifah kala itu, La sallamallahu alaik. Bayangkan ya. La sallamallahu alaik. Tidak ada salam bagi kamu. Maka berkata Imam, Imam, Imam Ahmad, Ya amiral mu'minin, Bi'sa ma'addabaka mu'addibuh. Wahai Amirul Mukminin, sungguh sangat jelek sekali adab yang diajarkan sama gurumu ini. Ini Ibn Abi Duat. Kalau Allah Ta'ala mengatakan dalam firman-Nya, "Wa idza huyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw Allah mengatakan dalam firman-Nya, apabila engkau diberi sebuah, sebuah penghormatan, maka balas dengan yang lebih baik atau semisalnya. Wallahi ma hayyaitani biha wala bi ahsana minha. Sungguh demi Allah engkau wahai, wahai, wahai Amirul Mukminin, engkau tidak memberikan aku penghormatan yang semisal atau yang lebih baik daripadanya. Berkata Ibn Abi Duat, Samu'tazin, Ya Amir al-Mu'minin, Aratul Mutakallim. Wahai Khalifah, hati-hati. Ini pandai bicara dia ini. Maka sang Khalifah mengatakan kepada Ibn Abi Duat, Kalimhu. Kalimhu. Debat dia. Berkata sang Mu'tazili, Ya Syekh, Ma taqulu fil Quran? Wahai Syekh, apa pendapatmu tentang Al-Qur'an? Maka berkata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, "Lam tunsifni." Engkau tidak adil sama aku. Yakni li aswan. Yakni semestinya aku yang tanya, bukan kamu yang tanya. Baik, tanya, silakan kamu tanya. Maka berkata Imam, Imam Ahmad bin Hanbal, Mata taqulu fil Quran. Nah, sekarang kamu, apa yang kamu ucapkan, apa yang kamu yakin dengan Quran, Al-Quran ini? Kala makhluk. Kata saya Mu'tazili dengan tegas mengatakan, dia makhluk. Fakal. Ini syahidnya Ikhwan. Antum perhatikan baik-baik. Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala berhujjah dengan sirah nabawiyah untuk membantah dia. Begitu dia mendengar sang Mu'tazili mengatakan Al-Qur'an itu makhluk, belum mengatakan hadza syai'un allamahu an Nabi sallallahu alaihi hadza syai'un alimahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wal khulafaur rasyidun am syai'un lam ya'lamu yang kamu sebutkan tadi sesuatu yang diketahui Rasul Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali dan para khulafa atau mereka belum mengetahuinya? Qal syai'un lam ya'lamu. Kata saya Mutazili, mereka nggak ada yang tahu. Fakal maka berkata Imam Ahmad, Subhanallah. Subhanallah kata beliau, Syai'un lam ya'lamhu Nabi, wala Abu Bakar, wala Umar, wala Uthman, wala Ali. Alim tahu anta. Subhanallah. Sesuatu yang tidak pernah dikenal Rasul. Wala Abu Bakar, wala Umar, wala Uthman, wala Ali. Kamu yang tahu. Fakhajil maka dia pun langsung gemetar hmm? malu ya ikhwan eh, Rasul tidak tahu Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali tidak tahu dia yang tahu langsung gemetar dia gemetar dia dia ngomong lagi ulangi lagi pertanyaannya akil nih wal masalah bihalia ulangi lagi pertanyaannya kata Muhammad iya boleh Mataku kulu fil Quran apa yang kamu katakan tentang Al-Quran ini dikatakan makhluk dia adalah makhluk masih ngeyel mengatakan makhluk masih kata Imam, Ahmad sesuatu yang diketahui Rasul Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali ataukah tidak kali ini dia mengatakan iya mereka tahu tadi mengatakan tidak tahu sekarang mengatakan alimu. Alimu. Mereka tahu. Tapi walam yad'un nasa ilaihi. Tahu, tetapi mereka tidak mengajak orang untuk mengetahui perkara tersebut. Tahu, tapi nggak menyerukannya. Maka berkata Syekh tadi Al-Imam Ahmad bin Hammar rahimahullahu taala afala wasi'aka ma wasi'ahum tayyib mereka tahu tapi mereka tidak mendakwahkannya apakah tidak cukup bagi kamu apa yang cukup bagi mereka sekarang kenapa kamu mendakwahkannya kenapa nggak cukup dengan apa yang pada mereka mereka tahu tapi diam kenapa kamu nggak demikian kamu tahu kamu diam bingung lagi dia nah, kena lagi dia dikarenakan hadal mu'tazili barakallahu fikum bukan semata-mata mengetahui tapi dia juga mendakwahkannya mengkampanyekannya di hadapan seluruh kaum muslimin bahkan menghukum bahkan membunuh yang menolaknya dia bisa menjawab barakallahu ini sebuah contoh kasus bagaimana para ulama una bagaimana salafun salih mereka membungkam hujahnya ashabul ahwa'i wal bid'ah dengan semata-mata sirah nabawiyah tindakannya rasul dan khulafaur rasyidin mendengarkan dialog tadi sang khalifah pun kemudian gelisah dia langsung masuk ke tempat uh, yang kamar khususnya dia dia kemudian berbaring telentang sambil berpikir sesuatu yang tidak diketahui Rasul dan para sahabatnya apakah kamu justru yang tahu subhanallah itu kelepat dalam jiwanya subhanallah sesuatu yang nggak diketahui Rasul kok malah kamu yang tahu sesuatu yang Rasul tahu tapi tidak mendakwahkan kepada orang lain apa nggak cukup bagi kita yang semacam itu mengatakan iya ya berpikir gitu ya semenjak itu tanda-tanda taubatnya sudah mulai terasa kemudian diperintahkan ajudannya untuk melepaskan ikatan-ikatan borgol-borgol yang ada di Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullahu taala dan diberi hadiah sekian ratus dinar dan dipersiapkan untuk pulang dan maka fitnah itu pun mulai redam Ibnu Abi Duat tokoh Mu'tazilah yang selama ini sebagai gurunya dia langsung jatuh pamornya rendah hina di hadapan sang khalifah tarik dan tuntas semuanya di masa uh, al-muhtadi billah barakallahu Alakulihal kulli ya ikhwan di sini salafun salih rahimahumullahu taala berhujjah dengan sirah nabawiyah untuk membantah ashabul ahwa'i wal bid'ah di sini ada faedah penting barakallahu fikum disebutkan oleh Syekh Dr. Muhammad bin Umar Bazmul hafizahullahu taala warah dalam risalah beliau ahammiyatus sirah an-nabawiyah firati al mukhalif pentingnya sirah nabawiyah dalam membantah orang yang menyimpang di halaman yang ke-15 beliau menyebutkan adanya mazaya al-istidlal bi nabawiyah adanya mazaya keistimewaan-keistimewaan berdalil dengan sirah nabawiyah. Yang pertama kata beliau, anna kullama ya'tarin nusus al-wahyain mimma yamna'ul 'amala bi zahiriha la yujadu fiha. Hal-hal hal-hal yang mencegah, yang menghalangi kita untuk mengamalkan Quran dan hadis tidak ada pada sirah nabawiyah. Sirah nabawiyah di dalamnya tidak ada mutasyabih. Dalam Al-Quran ada ayat mutasyabihat. Sirah nabawiyah tidak ada mutasyabih. Dalam sirah nabawiyah tidak ada yang dimansuh, dihapus. Dalam Al-Quran dan hadis ada yang dimansuh. Dalam sirah nabawiyah tidak ada yang namanya amun maksus. Lafat yang umum yang dikhususkan dengan lafat yang lain. Tidak ada. Dalam Al-Quran dan hadis ada lafat yang umum dikhususkan dengan nas yang lain. Tidak ada mujmal dalam sirah nabawiyah, tidak ada keterangan-keterangan yang mujmal yang perlu untuk penjelasan. Dalam Al-Quran dan Sunnah ada yang mujmal perlu penjelasan. Sehingga dalam sirah nabawiyah istidlalnya sempurna. Tidak ada hal-hal yang menghalangi kita untuk berhujah dengannya. Yang kedua, Sirah Nabawiyah tafsirun linususis syara' Justru sirah nabawiyah sebagai tafsir, sebagai penjabar, penjelas untuk nas-nas syara. di Liannaha at-tatbiqul amali li hadhihi nusus. Sebab sirah nabawiyah itu sebagai praktek langsung. Ya, praktek langsung terhadap nas-nas dalil tadi. Sehingga as An-Nabawiyah tafsirun amaliyun limurati syari' Sirah Nabawiyah sebagai tafsir amal, tafsir amali, praktek langsung untuk menjelaskan maksud daripada Allah dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat wa hadis dijelaskan dengan langsung sirah Nabi. Ini amalannya beliau, ini kesehariannya beliau. Dan yang berikutnya ya ikhwan sirah nabawiyah mudah sekali dipahami. Sebab isinya hanya cerita. Isinya hanya cerita cerita terkait dengan peristiwa peristiwa. Uslubnya uslubul qasas. Uslubnya uslub cerita. Dan yang namanya cerita itu ringan. Tidak membosankan. Hati dan jiwa lebih semangat untuk mendengarkannya dalam keadaan di dalamnya terdapat sekian banyak faedah-faedah yang ada barakallahu fiikum. Nama ya. Ini terkait dengan masalah fawaid sirah nabawiyah barakallahu fikum. Seperti yang disebutkan di, e, di atas, faedah yang terakhir adalah sirah nabawiyah itu bisa dijadikan sebagai hujah untuk taksil dan tahdir. Taksil untuk penyebutan prinsip-prinsip dasar Islam wal muslimin dan tahdir sebagai peringatan, peringatan dan bantahan-bantahan kepada orang-orang yang menyimpang. Barakallahu fiikum. Yang terakhir inilah yang akan kita kaji lebih lanjut. Barakallahu fiikum. Pada risalah di depan kita ini, risalah sittatu mawadhi' minas sirah. Enam tempat yang ada dalam sirah nabawiyah ditulis oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi rahimahullahu taala. Ini risalah barakallahu fikum tidak menjelaskan tentang sirah nabawiyah dari awal sampai akhir. Tidak. Tapi enam tempat dalam sirah ini ada enam contoh kasus. Enam contoh kasus. Yang dari enam contoh kasus itu diambil faedah dari sana seorang muslim akan bisa mengetahui hakikatu dinin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang muslim akan bisa mengetahui hakikat agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau hakikat agama para anbiya wal mursalin. Taksil dari enam tempat yang merupakan contoh kasus dalam Sirah Nabawiyah ini nanti seseorang muslim akan juga mengetahui hakikatu dinil musrikin wal kafirin. Dia akan bisa mengetahui hakikat agamanya orang-orang kafir, agamanya kaum musyrikin. Namanya tahdir. Tudu. Barakallahu fikum. Seperti yang disebutkan oleh beliau Al-Muallif rahimahullahu taala dalam mukaddimah risalahnya belum mengatakan akan kita bacakan dari awal insyaallah. belum mengatakan ta'ammar rahimakallahu sittata mawadhi' min sirah wafhamha fahman hasana la'alla Allah wa yafhamaka dinal anbiya litattabi'ahu wa dinal musyrikin litatrukahu Perhatikan kata beliau rahimakallah dan enam tempat dalam sirah nabawiyah pahami dia dengan pemahaman yang baik semoga Allah azza wa dengan itu memahamkan kamu tentang agama para nabi dan para rasul untuk kamu ikuti dan memahamkan kepada kamu agamanya kaum musyrikin untuk kamu tinggalkan taksir dan tahdzir barakallahu di samping itu juga ada faedah lain yang perlu disebutkan para kalafikum adalah untuk mengetahui kondisi mayoritas umat Islam di zaman sekarang ini. Mereka mengaku beriman kepada para anbiya wal mursalin, mereka mengaku mengerti agamanya para anbiya wal mursalin, tapi kenyataannya tidak memahami agama tadi dan justru terjerumus dalam prinsip ideologi agamanya kaum muslim Barakallahu fikum. Sehingga ini risalah sebagai contoh-contoh langsung yang berkaitan dengan faedah terakhir yang saya sebutkan tadi dari sirah nabawiyah barakallahu fikum kita akan bisa mengambil taksil prinsip-prinsip Islam wal muslimin dan juga mengambil tahdir memperingatkan kaum muslimin dari bahaya orang-orang yang menyimpang musyrikin kafirin dan yang lain-lainnya barakallahu fikum ini lebih khusus terkait dengan bab at-tauhid syirik. Hanya ini lebih khusus ini terkait dengan bab at-tauhid syirik. Antum jangan membaca risalah lainnya akan dikenalkan hakikat tauhid agamanya para anbiya wal mursalin dan hakikat syirik agamanya kaum musyrikin wal kafirin. Barakallahu fikum. Ala kulli hal antum camkan baik-baik faedah-faedah penting terkait dengan sirah nabawiyah. Barakallahu sekarang kita baca risalah ini dikarenakan syarahnya tebel banget untuk kelas daurah setengah hari. Maka yang saya baca adalah matan matan dari mu'alif rahimahullah ketika nanti ada syarah dari Syekh Saleh Fauzan yang kita anggap penting dibaca kita baca untuk memperjelas maknanya ingat pembahasan kita adalah enam tempat dari sirah nabawiyah. Enam tempat ini merupakan contoh kasus peristiwa-peristiwa di zamannya Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dengan itu kamu akan bisa mengetahui hakikat tauhid dan syirik. Tauhid sebagai agamanya para anbiya wal mursalin dan syirik sebagai ideologinya orang-orang kafir بارك الله فيكم بسم الله الرحمن الرحيم قال شيخ الإسلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب النجدي التميمي رحمه الله تعالى وعفى عنه amin belum mengatakan رحمك الله cermatilah perhatikanlah semoga Allah merahmatimu sitata mawadhi' min as-sirah ada enam tempat di dalam sirah nabawiyah waf wafham wafhamha fahman hasana dan pahamilah ia dengan pemahaman yang baik la'allallaha ayyafhamaka dinal anbiya litattabi'ahu supaya dengan itu semoga Allah Azza wa Jal memahamkan kamu tentang agamanya para nabi dan para rasul untuk kamu ikuti wadinal musyrikin ditatrukahu dan supaya Allah memahamkan kamu tentang agamanya kaum musyrikin untuk engkau tinggalkan ia ini mukadimah dari beliau sangat jelas sekali menunjukkan kepada kita barakallahu fikum faedah sirah nabawiyah. tafsir dan tahrir. Dari sirah nabawiyah engkau akan bisa mengetahui tentang hakikat agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan agama para anbiya wal mursalin yaitu agama tauhid. Kamu akan tahu hakikat tauhid yang sebenarnya dan tahdir memperingatkan eh, kesyirikan-kesyirikan yang merupakan agamanya kaum musyrikin dan ideologinya kaum musyrikin. Barakallahu fikum. Yang kemudian barakallahu fikum e, dari sana akan muncul ilmu. Akan muncul yang namanya ilmu. Mengilmui agama Nabi diikuti, mengikuti mengilmui agama musyrikin ditinggalkan. Dan yang kedua, aplikasi. Setelah kita mengetahui agamanya para anbiya wal mursalin, kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita litattabi'ahu. Ketika kita para kelompok telah mengetahui agamanya kaum musyrikin, diaplikasikan, ditinggalkan, dijauhkan jauh-jauhnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Barakallahu fikum. Sehingga faedah sirah al-i'tibar wal amal. Ambil ibrahnya, praktekan. Perkara perintah kerjakan, larangan tinggalkan, khabar benarkan. Itu faedah sirah nabawiyah. Dan yang paling penting adalah al-iqtida bin Nabi SAW menjadikan Nabi kita Muhammad sebagai qudwatun hasanah. Qala rahimahullahu taala fa inna akthara man yad'i din Sebab mayoritas orang-orang yang mengaku mengerti agama ini wa yad'i annahu minal muwahhidin bahkan dia mengaku termasuk ahli tauhid la yafhamu sunnata kama yanbaghi justru mereka tidak memahami sunnah rasul ini sebagaimana mestinya ini faedah kedua yang disebutkan mu'alif rahimahullah terkait dengan risalah ini menjelaskan adanya wakil realita umat Islam yang sangat menyedihkan. Ngaku muslim, ngaku mukmin, bahkan mengaku muwahid, tapi tidak paham apa itu tauhid. Ngaku muslim, ngaku mukmin, bahkan mengaku sebagai muwahid, justru jatuh dalam kesyirikan-kesyirikan yang ada ideologinya kaum musyrikin ngaku muwahid gak paham tauhid ngaku muwahid justru terjerembab dalam kesyirikan gak paham apa itu kesyirikan sehingga diangkat oleh beliau poin ini kan supaya kita selamat dari badai tahu tauhid yang benar diikuti tahu syirik yang sesungguhnya dijauhkan Sebelum dilanjutkan para kalafikum ada perkara penting untuk dicermati dari faedah sirah nabawi yang yang kita angkat yaitu at-tafsil dan at tahdir tadi ya Penjelasan tentang prinsip-prinsip yang benar dan mentahdir perkara-perkara yang menyimpang. Tafsil dan tahdir. Ini ya ikhwan barakallahu fikum. Ini merupakan prinsip mendasarnya para anbiya wal mursalin. Inti sari agama para anbiya wal mursalin. Inti sari agama sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa wasallam. Dua perkara, taksil, tahdir. Ini merupakan inti daripada makna la ilaha illallah. La ilaha illallah taksil, hanya beribadah hanya uh, kepada Allah semata. Ada tahdir memperingatkan kita untuk jangan sampai menyembah selain Allah. La ilaha illallah. La ilaha Tahdir ilallah taksil. Juga merupakan inti daripada makna syahada Muhammadur Rasulullah. Taksil, tahdir, Taksil pada ittiba'ur Rasul. tahdir pada pembahasan adamul ibtida' syahadat Muhammad Rasulullah barakallahu fikum itu konsekuensi yang paling besar ittiba mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tidak boleh membuat perkara-perkara baru perkara-perkara bid'ah padanya taksilnya penyebutan prinsipnya ittiba tahdirnya dari ibtida ini prinsip mendasar syahadatain Allah mengatakan dalam firman-Nya wa may yu'min billahi وَمَنْ يَكْفُرُ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ بِالْعُرْوَةِ baqarah Barang siapa yang mengkufuri tauhid, Tahdir Dan yang beriman kepada Allah Azza wa Jal, Tahsil فَقَدْ bil urwatil wuthqa lan fisama Maka sungguh dia telah berpegang teguh dengan tali yang begitu kuat yang tidak mungkin terlepaskan. al uratul wuthqa adalah la ilaha illallah. Wale Dan ini merupakan prinsipnya kaum salaf. Taksil, tahdir, mengenali yang baik dikerjakan, yang jelek untuk diwaspadai. Katanya Hudzaifah ibnu Yaman radhiyallahu taala anhu ardah dalam Bukhari Muslim beliau mengatakan kana nasu yas'aluna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam anil khair. Dulu orang-orang ini para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan tafsil wa kuntu as'aluhu 'an syarr makhafata ayyudrikani sementara aku bertanya kepada Rasul tentang kejahatan dan tentang kejelekan supaya uh, dikatakan khawatir akan menimpa aku tahdir ini wadih tahsil tahdir tahsil tahdir maka harus mengenali kebaikan harus mengenali kebaikan untuk kamu ikuti tahsil dan wajib mengetahui perkara yang batil, perkara yang jelek untuk kamu untuk kamu tinggalkan, kamu jauhi. Barakallahu Barakallahu Di sini ada ucapan yang sangat bagus dari Syekh Al-Allamah Syekh salih Fauzan Hafizahullah taala di halaman yang ke 54 dari fotokopian saya. Atau kalau di fotokopinya antum ya, Pak pada footnote nomor 2 di bagian akhir beliau mengatakan ini cetakannya sama apa ini? Wah beda ini yang dikotobikan sama saya beda ini. Nah, beda ya? Ini kumpulan uh, syarahnya Syekh Saleh Fauzan diambil yang syarah uh, e, 6 tempat dalam pembahasan sirah. Kalau antum tersendiri lain. Nah, beda nuskohnya bagaimana cara ngikutinya. Hmm. Al-muhim dikatakan di situ terkait dengan masalah ini. Kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu taala wa ra'ah fala budda min ma'rifatil khairi wa ma'rifatil syarr maka harus mengetahui oh gitu tadi fotokopi di sini ayo ayo dari fotokopinya kalian di halaman yang ke-37 halaman yang ke-37 nah, beberapa baris sebelum foto nomor 3 kata Syekh Fauzan fala budda min ma'rifatil khairi wa ma'rifati syarr maka harus mengenali kebaikan dan mengenali kejelekan juga mengatakan wal ba'dul yaum yaqul sebagian pihak sekarang ini mengatakan ta'riful haq pas kamu tahu yang benar saja walaysa min ad-daruri an ta'rifa ma yudaduh tidak penting kalau kamu mengetahui perkara yang yang batil pas tahu ilmu al-haq yakfi yang lain tidak begitu penting kata syekh wa hadza batil ini adalah pernyataan statement yang batil. Lianna idza lam ta'rifil batil, sebab kalau engkau tidak mengenali kebatilan, ya dhallu khafiya, maka al batil tadi akan senantiasa tersamarkan pada diri kamu. Fatadillu 'anil hak, maka engkau nanti akan sesat dari kebenaran. La siyama terlebih lagi wa du'atus su wa du'atul dalal alasti'dadin li'idhalin apalagi dai-dai yang jelek dai-dai penyesat umat mereka bersiap siaga untuk menyesatkan umat manusia nama ikhwan maka prinsipnya seorang sunni salafi tahu dua-duanya kenali yang baik ilmui pelajari amalkan dakwahkan kenali yang batil diketahui, dipelajari untuk ditinggalkan, dijauhkan dan diwaspadai. Dan juga dalam rangka untuk memberikan peringatan kepada kaum muslimin dari kejelekan-kejelekan tadi. Itu harus sunnah. Tetapi sebagian pihak dan yang beliau maukan dari kalangan mumayyi'in, orang-orang yang mumayyi' yang mukhadzil, yang lembek manhajiahnya, yang menggembosi manhaj salafun salih mereka hanya mengatakan hak saja, ilmu, ilmu, ilmu, ilmu. Bahasa mereka begitu ya. Sibukkan dengan ilmu, sibukkan dengan belajar, sibukkan dengan yang hak, belajar sunnah, belajar tauhid, terus begitu. Hak saja. Tapi ketika mulai berbicara tentang penyimpangan-penyimpangan, jangan sibuk dengan fitnah, kata mereka. Jangan sibuk dengan fitnah. Ini fitnah ini mempelajari al-batil itu diwaspadai kok fitnah. Yang namanya fitnah itu mengikuti kebatilan, itu fitnah. Yang namanya fitnah itu ialah membela yang batil, itu fitnah. Tapi kalau mengkaji, mempelajari yang batil untuk diwaspadai atau memperingatkan umat dari bahaya kebatilan itu namanya ilmu, namanya ilmu rudud, itu namanya ilmu tahdir syar'i dilakukan oleh para ulama sunnah bahkan itulah yang disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim ketika Allah mentahdir kaum muslimin dari orang kafir dari kaum munafikin secara global secara terperinci dengan sifat-sifatnya mereka itu pula yang dilakukan Nabi kita Muhammad SAW memberikan tahdir peringatan kepada umat Islam terkait dengan kekufuran, kesyirikan, kebid'ahan dan segala macamnya. Itu namanya ilmu. Ya subhanallah. Sekarang ini ya kan terlalu banyak suara-suara sumbang semacam itu. Ah, ini kajian fitnah, daurah fitnah, muhadarah fitnah, semua fitnah, fitnah. Kenapa? Dikarenakan membahas tentang permasalahan bahaya-bahaya laten penyimpangan-penyimpangannya ada. Itu adalah pemahamannya mukhadzilin, mumayyi'in dari kalangan halabiyin, ruhailiyin, rajaiyin. Hati-hati ya ikhwan. Harus tahu dua-duanya. Hak diketahui, diamalkan. Batil diketahui untuk ditinggalkan. Orang yang paling sempurna yang tahu dua-duanya. Kalau mengklasifikasi Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala mengklasifikasi terkait dengan masalah e, ma'rifatul haq wa ma'rifatul batil ada klasifikasi. Yang pertama adalah orang yang mengetahui al-haq dengan terperinci dia ilmu, dia amalkan dan dia juga mengetahui al-batil dengan terperinci, dia tinggalkan, dia waspadai. Ini yang paling sempurna, yang paling afdal. Yang kedua, seseorang yang mengetahui al-haq dengan terperinci. Tetapi dia tidak memahami al-batil kecuali dengan global saja. Ini dikhawatirkan akan jatuh dalam perkara batil dan dia nggak tahu. Yang ketiga, seseorang yang sebaliknya tahu betul tentang rincian-rincian kebatilan, mengerti seluk-beluk penyimpangan-penyimpangan, tetapi dia mengerti al-haq itu global saja. Ini bahaya. Kayak orang perang nggak pakai senjata. Orang terjun di medan perang menghadapi sekian banyak penyimpangan-penyimpangan, tapi nggak bawa pedang, nggak bawa senjata. Perang tanpa senjata membahayakan. Dan yang keempat para fikum ialah seseorang yang tidak mengetahui apa itu al-haq, apa itu al-batil. Al-haq ramudeng, al-batil ramudeng. Ada awamun nas, umumnya uh, umat manusia dan mereka adalah atba'u kulli na'id, pengikutnya setiap orang yang berteriak. Ada teriak, wah sini!" "Oh, sana!" "Jangan, jangan, jangan sini!" "Ya, sini!" Azba kulina'id pengikutnya setiap orang-orang yang berteriak dari kalangan awam munas orang-orang yang awam barakallahu fikum. Ini sumber penyimpangan barakallahu. Sehingga yang paling sempurna yang pertama tadi, yang tahu al-haq diilmui, diamalkan, didakwahkan. Yang tahu al-batil diilmui, diwaspadai, ditinggalkan. Barakallahu fikum. Ini faedah terpenting daripada Siratun Nabawiyah. Nama ya. Dibaca apa apa apa sekars dulu ya kawan. Tadi pengumumannya gimana tadi? Hah? Sudah dulu. Masya Allah. Ah, sekarang jam 11 lebih seperempat. Masya Allah. Hah? Yang ngantuk nggak terasa tiba-tiba udah jam 11 seperempat. Perasaan kok belum mulai tadi daurah, tahu-tahu sudah 11 perempat. Nah, Yang nggak ngantuk jika demikian. Nah, sekarang dulu supaya nanti habis salat zuhur bisa langsung lanjut ila insyaallah. Sampai selesai insyaallah taala masuk pada pembahasan al-maudhil awal, pembahasan inti daripada risalah ini.